terima apa resiko dalam kerjaan aku dan aku benar-benar sekarang udah bisa tidur tenang karena mungkin semua orang udah tahu gitu jadi nggak perlu aku mesti nggak perlu aku simpan rapat-rapat aku aja gitu yang harus menghadapi semua ini jadi semua orang udah tahu statement seperti itu jadi untuk popularitas sendiri kita sendiri juga nggak tahu bahkan jadi artis terkenal gitu jadi awalnya kita ke Jakarta hanya untuk bekerja untuk kita dan keluarga kita dan akhirnya ini nggak sengaja sama sekali kita bisa jadi terkenal jadi semua ini memang eh, nggak e, disengaja sama sekali aku aku nggak aku nggak sakit hati dengan adanya pemberitaan ini menanyakan apa yang pernah nikah apa enggak yang media tanyakan adalah kita punya pacar atau enggak semua orang eh, pernah punya masa lalu deh <laughs> jadi kalau misalkan uh, ditanya soal ini ya alhamdulillah kita juga ngerasa tenang berkat teman-teman media sekarang kita udah bisa tidur tenang gitu semua orang udah tahu gitu walaupun gue semua ini bukan kita tutupin tapi selama ini kita pengen lupain aja untuk itu pasti banyak uh, seperti itu jadi untuk kekuatan sendiri kita sendiri juga nggak tahu bakalan jadi artis terkenal gitu jadi awalnya kita ke Jakarta hanya untuk bekerja untuk cita dan keluarga kita dan akhirnya ini nggak sengaja sama sekali kita bisa jadi terkenal jadi semua ini memang uh, eh, gak disengaja sama sekali aku aku nggak, aku nggak sakit hati dengan adanya pemberitaan ini dengan adanya mantan suami aku yang akhirnya kembali lagi kalau gue statement atau nggak ngobrol di depan media aku nggak sakit hati ini semua banyak rumah dan ternyata pekerjaan itu memang banyak resikonya jadi aku harus terima apa resiko dalam kerjaan aku dan aku benar-benar sekarang udah udah bisa tidur tenang karena mungkin semua orang udah tahu gitu jadi nggak perlu aku mesti nggak perlu aku simpan rapat-rapat aku aja gitu yang harus menghadapi semua ini jadi semua orang udah tahu pernah menanyakan apa kita pernah nikah apa enggak yang media tanyakan adalah kita punya pacar atau enggak gitu. Kan. jadi semua orang uh, pernah punya masa lalu deh. <laughs> jadi kalau misalkan uh, ditanya soal ini ya Alhamdulillah kita juga ngerasa tenang berkat teman-teman media sekarang kita udah bisa tidur tenang gitu semua orang udah tahu gitu walaupun gue semua ini bukan kita tutupin tapi selama ini kita pengen lupain aja